Tidak akan masuk surga mengkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar atau seberat dzarrah. Apa yang dimaksud dengan dzarrah? Al-juz'ul mutanahi fi sigar. Uh, bentuk terkecil dari satu benda. Ya. Kita punya sebatang kayu, kita potong dua. Yang satu potong, kita bagi lagi dua. Yang sepenuhnya bagi dua, terus sampai terkecil. Ya, sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu zarrah. Apa bahasa kita namanya? Ya, di zaman Nabi sudah ada bahasa seperti itu. Zarrah. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Al-juz'u al-mutanahi fi sighar. E, bagian terkecil dari sebuah benda. Zaros. Sudah tidak ada yang lebih kecil lagi. Nah, orang yang punya kesombongan dalam hatinya, walaupun kecil sekali, saking kecilnya tidak bisa dibagi lagi ya kita bilang uh, jagung itu kecil, tapi masih bisa dibagi. Ya, biji jagung itu kecil, masih bisa dibagi, bagi dua, bagi tiga, bagi empat, bagi lima. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, berarti kecil sekali kesombongan itu tidak akan masuk surga. Ya, Faqala rajul. Ada seseorang bertanya. Inna rajula yuhibbu ayyakuna yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, ada seseorang yang ingin suka pakaiannya bagus, sendalnya bagus, yang dia kenakan itu bagus. Bagaimana ini? Apakah ini sombong? Apakah dengan memakai pakaian bagus, sendal bagus, sendal mahal, pakaian mahal, lalu terancam tidak akan masuk surga? Berarti ada syubhat ini. Ya. Ada syubhat pada diri orang ini. Bahwa kesombongan itu berupa suka memakai hal-hal yang bagus. Syubhat kan? Jelas. Ah, subhat ini ditepis oleh Nabi SAW. Dihilangkan oleh Nabi alaihi salatu dengan mengatakan innallaha jamil. Sungguh Allah itu jamil. Apa jamil? Bagus indah. Salah satu sifat Allah yang wajib kita imani bahwa Allah jamil. Ini pernyataan langsung dari utusan Allah yang tentu tidak mungkin salah. Allah jamil. Ya. Maka mengatakan Allah eh, bagus dengan bahasa lain ya hindari. Ya, jayid misalnya ya yang tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Kita batasi pembicaraan tentang Allah hanya apa yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diri Allah jangan kita ucapkan. Ya. Allah bersedih, Allah berduka cita. Haram kita mengucapkan hal-hal seperti ini karena itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbul jama' dan Allah menyukai hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Berarti kalau kita memakai pakaian bagus, sendal bagus, kendaraan bagus dan seterusnya, tidak masalah. Tidak tersalah, Tidak berdosa. Maka kita tidak boleh mencela orang-orang yang pakaiannya bagus mahal, sendalnya bagus mahal, asal dia peroleh dengan halal dan tidak takalluf tentunya. Anak istri sudah dikasih nafkah, hal-hal yang wajib sudah dia penuhi, zakat, haji dan seterusnya. Lalu mobilnya mewah, rumahnya bagus, nggak masalah, tidak berdosa. Kecuali mobilnya mewah, dia belum pergi haji, rumahnya bagus, dia tidak bayar zakat, nah ini yang tersalah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kibir, sombong yang bisa menghalangi seseorang masuk surga? ini jawab Nabi, al-kibru batarul haqq. Yang dimaksud dengan sombong adalah batarul haqq, menolak al-haq. Apa al-haq? Segala sesuatu yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-haq. Semua yang keluar dari lisan Nabi dan itu menyangkut tentang agama, keyakinan, halal haram, kita bator, kita tolak Aitu sombong. Sebagaimana nanti akan eh, kita baca juga hadisnya dan sudah kita baca dulu diulang lagi oleh beliau di sini hanya sekedar menolak makan minum dengan tangan kanan. Dia tolak. Ya. Yeah. Nabi nasihati agar dia jangan makan minum dengan tangan kiri, dia tolak itu sombong. Ya. Kenapa itu dari Nabi? Ucapan Nabi, nasihat Nabi ditolak, maka itu sombong. Ya. Ini yang dimaksud dengan kecil. Artinya sekecil apapun. Bahkan satu kalimat dalam Al-Quran atau dalam hadis. Atau satu huruf bahkan. Alif, Lam, Mim, Ro. Ya. Kita hilangkan roknya. Alif lam mim atau alif lam mim kita hilangkan mimnya, kita tolak satu huruf. Ya, yeah. baca Al-Qur'an e, mengawali suratul Baqarah bukan dengan alif lam mim, tapi alif lam zalikal kitabul satu huruf kita tolak. Terancam kita tidak akan masuk surga. Karena apa? Menolak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu huruf. Gitu. Dan dia tahu ini dari Nabi. Ini keluar dari lisan Nabi, ini ajaran Nabi bahwa Nabi mengawali membaca surat Al-Baqarah dengan alif lamim tiga huruf ini. Kita tolak yang satu huruf gafir. Apalagi satu kalimat, apalagi satu ayat, apalagi sebuah hukum. Saya tidak terima kalau mencuri dipotong tangan. Saya tidak terima kalau orang berzina direjam, dicambuk. Saya tidak terima kalau warisan anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Saya tidak terima kalau lalat masuk ke minuman, dicelupkan sekalian. Habis itu minumannya diminum. Jorok sekali. Ya, betapa joroknya Rasul. Kafir. Kafir, terancam kafir. Satu huruf saja kafir, apalagi satu hukum. Inilah kesombongan. Ya. Wa nas dan dia merendahkan manusia. Manusia yang apa? manusia yang membawa kebenaran itu. Bukan manusia yang rendah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahlul bidah, orang-orang ahlul maasi. Mereka tentu rendah. Kita disunahkan untuk merendahkan orang-orang kafir dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Nabi, disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan uh, mendahului salam, la tabda'ul yahuda wa nasara bisalam. Ini salah satu bentuk merendahkan mereka. Ya, maka yang dimaksud merendahkan manusia di sini manusia yang membawa kebenaran kaum muslimin yang membawa dalil kita tolak. Kita tolak e, rendahkan manusia ya. Mungkin karena usianya jauh di bawah kita, dia baru tingkat satu, kita sudah tingkat lima, sudah mau lulus misalnya. Ya, dia tidak bergelar, kita bergelar S3 misalnya. Kita tolak ketika dia membawa kebenaran. Ini bagian dari kesombongan. Ya, dan sekali lagi terancam tidak akan masuk surga. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ya, fikul hadis yang pertama, amaratu tawadu'i walubabuhu kuduul 'abdi Tanda-tanda tawadu, tanda-tanda orang yang tidak sombong adalah merendahkan dirinya, seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan al-haq di hadapan qala Allah wa qala Rasul dia merendahkan dirinya. Sebagaimana para nabi dan rasul merendahkan dirinya di hadapan dalil. Para sahabat merendahkan dirinya di hadapan qala Allah wa qala Rasul. Ini khudu, ini tawadu, ini tidak sombong. Ya. Lihat uh, para sahabat siap merendahkan dirinya, siap mengorbankan hawa nafsunya, keinginannya. Bahkan siap membunuh ayahnya. Demi al-haq. Siapa? Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik yang banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar desas-desus bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, berniat akan membunuh Abdullah bin Ubay. Maka datanglah anaknya bernama Abdullah juga, tapi seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jari, datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, tanyakan kepada orang-orang, tetanggaku, teman-temanku, siapa aku? Bagaimana sikapku terhadap ayahku? Mereka akan menjawab, aku Abdullah adalah orang yang sangat berbakti kepada ayahnya, yang sangat cinta kepada ayahnya, yang sangat memuliakan ayahnya. Tapi jika engkau betul ingin uh, membunuh ayahku ya Rasul, jangan perintahkan kepada siapa-siapa. Perintahkan kepadaku. Lihat. Siap membunuh ayahnya demi al-haq, demi qala Allah wa qala Rasul, demi membela Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim siap membunuh putranya demi taat kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah ketawaduan yang luar biasa. Ya. Maka orang-orang yang menolak dalil, kemudian dengan hawa nafsunya, dengan rokyunya, dengan nuraninya, dia tolak dalil itu, ini kesombongan yang luar biasa. Yang kedua, al-mutakabbiru yazjaril khalqa wa yatakabbaru alaihim. Orang yang mutakabbir, orang yang menyombongkan diri, itu mencemooh, menghinakan, merendahkan makhluk manusia dan dia menyombongkan diri di hadapan mereka. Ya. Dan sifat-sifat seperti ini uh, ada pada orang-orang yang membanggakan dirinya di hadapan orang lain sebagaimana yang telah kita baca ayatnya tentang diri siapa? Korun. Korun. Uh, eh, ketika dia ditanya orang-orang dari mana engkau dapatkan ini semua? Dia tidak membawa nama Allah sedikit pun. Ya. Dia katakan bahwa ini oh, warisan, ini usahaku dan seterusnya. Ya, sifat-sifat seperti korun ini haram kita ikuti. Maka jika kita mendapatkan kelebihan harta misalnya, ilmu misalnya, keahlian misalnya, pulangkan kepada Allah. Ini pemberian Allah ini dari Allah, ini nikmat Allah. Ucapan seperti ini uh, hak. Ya. Yeah. Nah, sebaliknya orang yang sombong merendahkan orang lain. Dia meninggikan dirinya. Ya. Maka ini uh, cukup kejelekan yang sudah cukup. Kejelekan yang cukup besar. Wakafa bidalika qabhan. Sudah cukup keburukan ini merendahkan manusia, menghinakan manusia, padahal antara dia dengan manusia sama, sama-sama hamba. Ya, sama-sama hamba, sama-sama dilahirkan dengan telanjang, sama-sama dari perut seorang ibu, sama-sama dari air yang hina dan seterusnya sama. Lebih banyak persamaan daripada perbedaannya. Maka kalau dia melebihkan dirinya di hadapan manusia, Allah sangat murka. Ya. Allah sendiri uh, ridho dengan hamba-hamba. Ya, Allah ini kan ridho dengan hamba-hambanya. Ridho di sini berarti Allah tidak merendahkan. Bagaimana kita sebagai manusia malah merendahkan manusia? Mungkin karena dia terlalu miskin, mungkin dia terlalu bodoh, mungkin dia terlalu uh, buruk rupa dan seterusnya, maka ini sangat tercela. Yang ketiga, husnul hayati fil malbasi wan na'li laisa minal kibar. Ma lam yadkhul al-ujbu nafs al-'abdi fayaktala bisabab dzalik. Eh, berpakaian bagus, bersandal bagus, berpenampilan menarik, ini bukan termasuk sombong selagi tidak ada ujub dalam dirinya. Nah, berarti kalau ada ujub dalam dirinya, ada bibit-bibit kesombongan. Ya, yeah. saya yang paling gagah, saya yang paling tampan, saya yang paling pintar, saya yang paling ahli. Ada dalam hatinya, orang-orang tidak tahu. Ini yang pernah menimpa pada diri siapa? Iblis iblis. Para malaikat tidak tahu. Setelah iblis berhasil menumpaskan uh, bangsa jan dari bangsa jin di muka bumi ini yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Para malaikat dipimpin oleh iblis menumpas bangsa yang durhaka ini. Dan mereka lari ke puncak gunung, ke pinggir laut. Dihabisi oleh para malaikat dan iblis. Lalu ada kesombongan dalam hati iblis hanya Allah yang tahu, para malaikat tidak tahu. Maka Allah tampakkan kesombongan iblis ini di hadapan para malaikat dan Adam di kemudian hari. Dan akhirnya para malaikat bahkan seluruh manusia, seluruh makhluk tahu betapa sombongnya iblis. Menolak kebenaran dari Allah, disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Awalnya tidak ada yang tahu, hanya di hati hanya di hati. Saya kira ini ujian bagi uh, para alim, para ulama, orang-orang yang ahli dan seterusnya. Sementara teman-temannya semua di bawah dia semua ini ujian. Yeah. Dan setan di mana-mana. Setan menggoda dari berbagai macam arah. Dia tidak digoda dengan wanita, dia tidak digoda dengan uh, pangkat jabatan, harta, tetapi digoda dari uh, sisi kesombongan ini. Lalu menyombongkan dirinya. Ya. Maka salah satu cara agar kita tidak sombong, uh, bacalah orang-orang besar. Ya, bacalah bagaimana sirah para sahabat, para nabi dan rasul. Insyaallah taala pasti kita akan merasa kecil. Ya, nggak usah jauh-jauh. Lihat Imam Bukhari. Siapa yang baca biografi Imam Bukhari, tidak tidak merasa kecil, ya. Ustadz mana, alim mana, profesor, doktor mana hari ini baca sejarahnya Imam Bukhari tidak merasa kecil keterlaluan. Ya, kalau dia baca betul-betul baca bagaimana Imam Bukhari umur 19 tahun sudah menjadi hakim dua ulama besar. Gurunya sendiri Imam Khumaidi yang berdebat masalah akidah dengan sesama ulama. Datang Bukhari yang umurnya baru 19 tahun. Kata Imam Khumairi, datang kepada kita hakim yang akan menentukan siapa di antara kita yang benar. Imam besar, Imam Humaydi Siapa yang tidak kenal Imam Humaydi? Ya, menyerahkan keputusan hakim kepada Bukhari yang baru berumur 19 tahun. Ya. Insya Allah kita akan merasa kecil. Gitu. Tapi kalau kita nggak baca ini, kita hanya berada di depan murid-muridnya, ya, apalagi berada di hadapan orang-orang awam, maka kita tidak akan pernah merasa kecil. Yang ada besar terus, besar terus. Ini berbahaya. Ya. Uh, kemudian beliau membawakan kisah di mana uh, sekedar menjulurkan kain, memanjangkan kain di bawah mata kaki itu bagian dari kesombongan kecuali apa yang ada pada diri Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ahada syakki izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu." Ya Rasul, sebagian dari kainku ya, itu sering kan eh, Abu Bakar uh, tidak memakai celana ya. Bapak memakai kain izar, kalau kata kita sarung. Nah, itu salah satu bagiannya itu sering turun di bawah mata kaki. Ya. Tapi aku tidak sengaja, artinya jatuh sendiri. Dijawab oleh Nabi lasta mimman yasna'uhu khuyala engkau bukan orang yang menyombongkan diri dengan keadaan seperti itu artinya orang yang sengaja menjatuhkan kainnya, celananya, gamisnya dan seterusnya di bawah mata kaki ini sebuah kesombongan. Itu baru pakaian. Ya, kalau memang yang dimaksud uh, kesombongan. Ya. Kalau tidak, mungkin kenyamanan. Ada baju mahal sekali, tapi nyaman, enak, adem. silakan kalau memang punya uang. Gitu. Ngincer apanya? Enaknya, nyamannya. Gitu. Bukan mereknya. Nah, merek biasanya kesombongan. Gitu. Nyom mereknya ditampakkan. Eh, gitu pakai sarung mahal, oh, orang tahu semua, ya merek itu merek mahal. Nah, mereknya taruh di bawah gitu ya, biar kelihatan. Dan itu sengaja. Hal seperti ini yang tidak disukai. Adapun memakai sarung yang mahal, yang bagus, karena memang nyaman, enak, adem, silakan. Asal ada uang, tidak luf, Kewajiban-kewajiban sudah terpenuhi. Dia sudah eh, memenuhi hak orang lain, anaknya, istrinya, orang tuanya dan seterusnya. Ya. Yang terakhir al-kibru minadz-dzunubil 'azimah allati tastahiqqu 'adzabullahi fid dunya wal akhirah. Kesombongan adalah termasuk dosa besar. Sombong termasuk dosa besar. Yang dimana dengan sombong tersebut dia akan mendapatkan azab Allah di dunia atau di akhirat. Jangan disangka bahwa dosa kesombongan ini hanya akan menimpa seseorang di akhirat. Bisa di dunia. Di akhirat jelas. Bisa di dunia. Kita lihat Fir'aun, kita lihat Korun. Sebelum matinya sudah dihinakan. Berarti masih di dunia, di dunia sudah dihinakan. Menjelang kematiannya. Ya. Dan ini dosa besar, wajib kita menjauhinya. Ya, kita lanjutkan 613 hadis yang sudah pernah beliau bawakan di bab menjaga sunnah. Beliau ulang lagi tanpa membawakan fawaidnya. Wa an Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله Ini hadis yang kita singgung di awal tadi. Salamah bin Aqwa meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang makan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Dia sudah terbiasa makan dengan tangan kiri. Pokal Nabi bersabda, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Perintah langsung dari Nabi. Apa hukumnya? Wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah baik dari Allah atau Rasulnya wajib. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti cara salatku maka cara solat mengikuti cara Nabi wajib. Apapun yang dilakukan oleh Nabi. Nabi menunjuk dengan jari, wajib kita ikuti. Nabi menggerakkannya, wajib kita ikuti. Nabi sujud menempelkan kaki kiri, telapak kaki kiri dan kanan, wajib kita ikuti. Dan seterusnya. Tidak mengikuti berdosa. Walaupun belum tentu solat kita batal. Belum tentu tidak sah. Yang jelas berdosa. Nah, termasuk ini. Perintah langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Jelas. Tidak ada dalil yang memalingkan bahwa ini wajib. Ya. Kecuali jika Nabi mengatakan makanlah dengan tangan kananmu jika engkau mau. Ya. Nah, tentu ini tidak wajib ada dalil yang memalingkan. Ini tidak ada. Nabi hanya mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu titik maka wajib apa jawab orang ini la astati aku tidak bisa yang dimaksud aku sudah biasa makan dengan tangan kiri tentu orang ini tidak cacat tangan kanannya berfungsi tangan kanannya tidak cacat kan di hadapan nabi kalau Nabi tahu orang ini tangan kanannya tidak bisa digerakkan, ya nggak mungkin Nabi menyuruh seperti itu. Ini orang tangan kanannya sehat, tidak kurang satu apa, tidak cacat, tapi dia biasa pakai tangan kiri. Kan banyak seperti itu kan? Di kita kan ada eh, apa? Apa istilahnya? Ya. Ah, kidal. Ya. Mana apa-apa kalau pakai tangan kiri enak. Main badminton, main pingpong, oh ngambil ini, lempar ini, pakai tangan kiri. Ini ada. Dan ini nggak masalah. Ya. Kan nggak ada oh perintah oh, badminton harus pakai tangan kanan, ya ngelimpar harus pakai tangan nggak ada. Makan, makan, cuman makan doang. Nulis harus pakai tangan kanan nggak ada. Makan minum, gitu. Kan mudah. Kalau ngelimpar dan seterusnya kan butuh tenaga. Tenaga yang besar yang kiri ya silahkan. Kan gitu. Maka Nabi tidak mewajibkan seluruh apa e, gerakan tangan itu harus kanan mendahulukan kanan tidak hanya makan dan minum kan nggak membutuhkan tenaga besar makan dan minum Nah, orang ini menjawab dengan royunya, kebiasaannya. Saya sudah biasa pakai tangan kiri, ya Rasul. Mungkin dengan bahasa bebas saya kidal ya Rasul, saya nggak bisa. Ya, langsung Nabi mengatakan, lastata'ta lastata'ta engkau memang tidak akan bisa ya di uh, sumpahin oleh Nabi bahasa kita ya. Didoakan buruk. Mudah-mudahan engkau memang tidak akan bisa makan. Mudah-mudahan engkau tidak bisa makan. Lihat. Ini kesombongan luar biasa Nabi menyuruh ditolak di hadapannya. Ya. Yeah ma manahu illal kibar tidak ada yang menghalangi dia untuk memenuhi perintah Nabi yaitu makan dengan tangan kanan meninggalkan tangan kiri itu karena kesombongan dia karena kesombongan dia letak sombongnya di mana ya sombong itu kan tadi apa pakaian menjulur sampai di bawah mata kaki ya atau nggak mau kenal sama orang lain ya atau nggak mau eh, berdekatan dengan orang-orang fakir, sombong. Ini sekedar makan tangan kiri letak sombongnya di mana? Jawabnya menolak perintah Nabi. Menolak perintah Nabi. Ya. Maka jika Nabi memerintahkan kebalik makan dengan tangan kiri, kata orang tadi enggak, saya mau dengan kanan, sama sombongnya. Jadi intinya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kan kalau pakai rokyu apa bedanya? Kanan dan kiri, pakai rokyu kita, nurani kita, nggak ada bedanya. Antara kanan dan kiri ini wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kiri dan kanan beda. Kiri cara makannya eh, syaitan, jin, eh, kanan kaum muslimi, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ah, setelah didoakan oleh Nabi doa yang buruk, mudah-mudahan engkau tidak bisa makan. Fama rafaha ila fi maka dia tidak bisa mengangkat eh, makanan itu ke mulutnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ah, dari sini kita tahu bahwa mendoakan buruk kepada orang-orang tertentu boleh. Boleh. Nabi mencontohkan. Karena apa? menolak Al-Quran, menolak hadis, menolak sunnah. Dan sunnah itu sudah kita sampaikan. Dia tolak dengan mentah-mentah. Kita boleh mendoakan buruk. Ya. Atau apa lagi? Tidak menolak sunnah, dia teman kita sesama uh, ahlu sunnah. Tapi kita boleh mendoakan buruk kepada dia. Lantaran? Apa? Iya, dolim boleh mendoakan buruk terhadap orang yang mendolimi kita. Ya, maka e, mengatakan mendoakan buruk kepada sama muslim haram keliru. Haram jika tanpa sebab. Haram jika tanpa sebab. Jika ada sebab halal, boleh. Dolim misalnya atau dia menolak sunnah, menghina Rasulullah, menghina para sahabat, menghina Allah, menghina para nabi dan rasul, kita boleh mendoakan dengan doa buruk. Ya. Ya, yang antum ingin mengulang uh, fawaidnya silahkan dibaca di bab Al-Muhafadzatu 'ala Sunnah, ya. Kita lanjutkan 614. 614 Wa an Haritha ibn Wahab radhiyallahu an qala. dari Haritha bin Wahab radhiyallahu an dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala ukhbirukum bi ahli nar Sama hadis ini juga diulang pengulangan Ala ukhbirukum bi ahli nar Maukah kalian aku beritahukan tentang bagaimana sifat penghuni neraka ahlun nar? Maukah aku khabarkan kepada kalian tentang sifat-sifat ahlun nar? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Yaitu orang-orang yang uh, utullin utullin uh, bimakna banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa jawadin bakhil mustakbirin sombong ya ini ciri-ciri ahlun nar utullin jawadin mustakbirin ya maka ada siapa di neraka itu? Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini sifatnya nggak jauh dari tiga ini. Utullin, jawadin, mustakbirin. Ya. Orang-orang yang paling bakhil adalah orang-orang kafir. Terutama al-Yahud. Bakhil. Kaum muslimin, orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sangat dermawan. Semakin tinggi keimanannya, semakin dia dermawan. Kenapa? Bagaimana mau bakhil? Sodakoh satu dibalas tujuh. Tujuh puluh, seratus, tujuh ratus. Kalau dia yakin, nggak mungkin dia bakhil. Gitu. pun orang kafir nggak ada. Teori seperti ini tidak ada. Maka mereka tidak mempraktekkan ini. Gitu. Maka memalukan sekali kalau orang-orang kafir berderma membantu, sementara kita kaum muslimin bakhil, ini sangat memalukan. Ya, sifat kaum muslimin dermawan. Karena dia percaya beriman tentang bagaimana sabda-sabda Nabi, keutamaan orang yang bersedekah. Ma naqasa malun min sedekah. Satu sabda Nabi ini saja. Tidak akan berkurang harta gara-gara sodako. Ragu ragu kita dengan sabda Nabi ini tidak akan berkurang. Ya. <coughs> Tentu tidak hari itu ya. Orang kafir tidak ada e, mungkin akan tertawa mentertawakan sabda Nabi nggak kurang gimana. Saya punya uang satu juta, saya sodakokan dua ratus ribu, ya berkurang lah, tinggal delapan ratus ribu. Nah, itu orang kafir. Kita kaum muslimin yang beriman kepada qala Allah qala Rasul, kita akan yakin akan bertambah. Tentu tidak hari ini, tidak besok, tidak lusa karena hidup kan tidak sehari dua hari kan? Gitu. <coughs> ya, beliau juga tidak membawakan fawaid dari hadis ini. Kita lanjutkan 615. 615 Wa an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتجت الجنة والنار surga dan neraka pernah berdebat. Nah, hadis ini dipakai oleh para imam untuk menyatakan bahwa surga dan neraka sudah ada. Sudah ada, sudah diciptakan. Banyak dalilnya, salah satunya ini. Ya, ayat-ayatnya banyak. Surga dan neraka pernah berdebat. Tentu ini di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Manusia tidak ada yang pernah melihat surga dan neraka kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> di dunia ini ya. Faqalatin nar neraka berkata, "Fi al-jabbaruna wal mutakabbirun." Yang ada pada diriku yang akan masuk kepada diriku, maksudnya akan masuk neraka, itu adalah orang-orang jabbarun, orang-orang al-mutakabbirun yang menyombongkan diri, yang membesarkan diri. Itu kata neraka. Wa qalatil jannah Surga menjawab. Surga mengatakan fi du'afa'un nas wa masakinuhum yang akan masuk ke dalam diriku yang akan masuk surga adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Gitu. Apa yang dimaksud? Sifatnya. Ya. Bukan harus syarat masuk surga harus jadi orang miskin dulu Sif orang yang akan masuk surga harus jadi orang lemah dulu tidak, tapi sifatnya. Karena kita lihat eh, Nabi Sulaiman tidak miskin, Nabi Daud tidak lemah, Abu Bakar, Umar, uh, Utsman, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya raya, ya, dan mereka semua masuk surga. Maka apa yang dimaksud dengan miskin dan lemah di sini sifatnya, sifat orang-orang miskin tidak menyombongkan diri kan? Sifat orang-orang lemah tidak menyombongkan diri. Umumnya orang lemah kan e, merasa kecil, ya, minder, ya, tidak membesarkan dirinya, tidak ujuk. Nah, seperti itulah orang-orang yang akan masuk surga, tidak menyombongkan dirinya apalagi di hadapan kebenaran. Ya. Yeah sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dan ini disebutkan oleh para imam termasuk Syalbani uh, eh, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin dan doa Nabi ini terkabul ingat doa Nabi ini terkabul. Tapi kenyataan, Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Apa mungkin orang miskin bisa berkurban 100 ekor unta? Nabi memberikan 100 ekor unta kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah, kepada Akra bin Habis. Apa mungkin Nabi miskin bisa berbuat seperti itu? Ya? Nah, dari sini kita tahu bahwa miskin yang dimaksud sifatnya. Bukan syaratnya tidak berharta, bahwa Nabi pernah tidak makan apa-apa selama e, beberapa hari, ya. Tapi itu kan bukan keadaan beliau setiap hari. Ya, beliau pernah miskin sekali nggak ada makanan di rumahnya pernah. Tapi beliau berkorban 100 ekor unta pernah gitu. Artinya pernah kaya, pernah miskin. Ya. Faqadallahu bainahuma. Lalu Allah menghakimi mereka berdua. Ya kan berdebat. Orang yang berdebat, orang yang berselisih kan perlu hakim, penengah. Hakimnya, penengahnya langsung Allah. Apa kata Allah? Innaki al-jannatu rahmati. Engkau wahai surga, engkau adalah rahmatku. Jadi rahmat Allah itu adalah surga. Ya. Maka orang yang mengatakan jangan minta surga itu namanya enggak ikhlas. Minta saja rahmat Allah, keliru. Rahmat Allah itu surga. Minta surga berarti ikhlas. Takut neraka berarti takut kepada Allah. Ya. Arhamu biki man asya. Aku merahmati orang-orang yang aku kehendaki dengan dirimu, lewat dirimu, yaitu surga. Maka orang yang masuk surga berarti dia telah mendapatkan rahmat Allah. Orang yang masuk neraka dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Wa innaki annar azabi. Dan engkau wahai neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya' Aku mengadab orang-orang yang aku kehendaki dengan dirimu. Berarti dari sini kita tahu bahwa orang masuk surga kehendak siapa? Allah. Orang masuk neraka kehendak siapa? Allah. Gitu. Kalau kehendak manusia siapa orang yang akan masuk neraka? Tidak ada. Semua orang ingin masuk surga. Yahudi, Nasrani, Rafidah, Jahmiyah, Qadariyah, semuanya ingin masuk surga. Kehendak mereka ingin masuk surga. Tapi tidak, mereka masuk neraka. Karena apa? Allah tidak menghendaki. mil'uha. Dan masing-masing dari kalian, wahai surga dan neraka, sudah ada isinya masing-masing. Artinya, aku sudah mengantongi nama-nama orang yang akan masuk ke surga dan orang-orang yang akan masuk neraka. Nama-nama itu sudah ada di tangan Allah. Allah sudah tahu. Si A, si B, si C, dan seterusnya. Bahkan nama-nama itu telah Allah catat sebelum orang-orang itu lahir. Sebelum orang-orang itu lahir. Bahkan ketika orang-orang itu masih ada di sulbinya Adam. Kan kita semua dulu ada di sulbi Adam. Seluruh manusia entah berapa miliar, berapa triliun itu berada di sulbinya Adam. Bukan Hawa, bukan. Kalau ada di Hawa itu anak-anak uh, Hawa. Ya. Yeah? Cucu cucu Hawa tidak ada di Hawa yang ada di Hawa itu anak-anak Hawa. Yang ada di rahim perempuan itu adalah eh, anak-anak uh, uh, si perempuan itu. Ya. Yeah. Adapun seluruh manusia itu ada di sulbi Adam. Ah, maka Allah usap punggung uh, Adam, sulbinya, dan Allah mengatakan ini adalah anak cucumu yang akan masuk surga. Kemudian diusap lagi, ini adalah anak cucumu yang akan masuk neraka. Ya. Dan Allah Maha berencana, apa yang sudah direncanakan oleh Allah tidak mungkin gagal, tidak mungkin batal. Ya. Dan seperti itu wajib kita imani wallahu a'lam ya kita salat dulu wasallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah hamdan حمدا tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa ويرضى أشهد an la ilaha illallah الله la لا lah wa وأشهد anna Muhammadan 'abduhu ورسوله وبعد Ada pertanyaan? Silakan. Apakah janin usia empat bulan lebih yang meninggal harus dimandikan, dikafani dan disolatkan? Apakah juga harus diberi nama dan dilakukan akikah? Yang pertama, ada jenazah mayat yang boleh dimandikan dan boleh tidak dimandikan. Jadi dimandikan, dikafankan, disolati boleh. Tidak juga boleh. Siapa? Uh, pertama mati syahid. Mati syahid di pedang, medan perang, kadang-kadang Nabi menyolati, kadang tidak. Ya, kadang disolati oleh Nabi, kadang tidak. Uh, adapun dikafani tidak ya. Nabi menyuruh mengubur dengan pakaiannya yang berlumuran dengan darah. Yang kedua, yang meninggal sebelum balik. Yang meninggal sebelum balik. Kalau laki-laki 14 tahun, 13 tahun atau belum uh, ihtilam keluar air mani atau mimpi uh, wanita belum haid, jika meninggal maka boleh disolati, boleh tidak. Berarti ke bawah. Berarti menjawab pertanyaan tadi. Ya. Di bawah usia balik. Adapun di AKKI tentu tidak. Karena akikah adalah untuk bayi yang hidup pada hari ketujuh hari keenam sudah meninggal tentu tidak diakikahi. Ya. Dan tidak tidak diberi nama tentunya. Buat apa? Ya. Nama itu kan untuk memudahkan untuk memanggil. Sudah tidak perlu dipanggil lagi karena sudah meninggal. Jika janin tersebut sudah terlanjur dikubur tanpa dimandikan, dikafani dan disolati, apa yang harus? Saya kira sudah terjawab ya. Jadi memang tidak ada kewajiban. Ada sebagian kaum muslimin menolak sabda Rasul dengan menggunakan ucapan sahabat seperti hadis. Kullu bid'atin dolalah. Mereka mengatakan tidak semua bid'ah sesat berdalih ucapan Umar nikmatu bid'ah hadihi Apakah pendapat seperti ini termasuk sombong yang menolak kebenaran? Sifatnya iya. Sifatnya iya. Tetapi eh, bisa saja atau umumnya mereka mengucapkan itu atau berpendapat seperti itu karena subhat kan? Karena ketidaktahuan. Kalau sombong kan jelas-jelas Nabi bersabda, bersabda ditolak seperti tadi. Nabi menyuruh makan dengan tangan kanan, dia langsung tolak mentah-mentah. Saya tidak bisa. Itu. Eh Ini tidak. Adapun ucapan Umar sekali lagi tentang sebaik-baik bid'ah ini, yaitu sholat terawih berjamaah di bulan Ramadan, itu yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah secara bahasa bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Kalau bid'ah secara syar'i, e, tentu Umar tidak lupa dengan sabda Nabi dan tahu kaidah yang sangat besar ini. Kulu bid'atin dalalah wa kulu dalalatin finna. Mungkin ada pertanyaan, lah ini masalah ibadah, kenapa Umar pakai kaidah bahasa? Apa jawabnya kira-kira? Ini kan ibadah, jelas. Ini kaidah syar'i. Kenapa Umar pakai ngomong pakai bahasa? Apa jawabnya? Mungkin kan pertanyaan seperti itu kan? Barangkali di benak antum ada pertanyaan seperti itu. Ini terawih kan jelas masalah agama, masalah ibadah. Kenapa Umar pakai bahasa, faidah bahasa? Sebaik-baik bid'ah ini. Jawabnya? Apa jawab? Jangankan Umar, Allah sendiri dalam beberapa hal ketika membahas masalah agama ini, ya Allah tentu berbicara masalah agama di Al-Quran dan Sunnah yang diucapkan oleh Nabi, itu pakai kaidah e, bahasa. Ya, seperti ketika Allah menyuruh Nabi mendoakan orang-orang yang bayar zakat. Ya, dengan mengatakan Inna solataka sakanul lahum. Sesungguhnya solatmu itu ya Muhammad menentramkan mereka. Apa yang dimaksud solat dalam ayat ini? Apa? Doa. Kan sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada kata-kata solat belum dalam bahasa Arab? Eh? Sudah. Abu Jahal Abu Lahab sering bilang solat, solat, solat bahasa Arab. Maksudnya permohonan, doa. Nah, di sini Allah dalam surat Al-Ahzab ini mengatakan bahwa doamu itu ya Muhammad menenteramkan mereka orang-orang yang bayar zakat. Maka para amil zakat ketika menerima zakat itu kan disunahkan uh, mendoakan Allahumma salli ala fulan au ali fulan gitu. Ah, Rasul mendoakan seperti itu. Ah, Allah mengatakan, doamu itu ya Muhammad menentramkan hati mereka. Tapi Allah memakai kaidah bahasa salat. Ya, salat kaidah bahasa bukan salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Nah, maka Umar berbicara masalah salat tarawih dengan kaidah bahasa ya nggak masalah, Allah sendiri mencontohkan. Gitu. Ah, dari sini kita harus bisa memilah ini Allah berbicara di sini, Nabi berbicara di sini eh, sesuai dengan kaidah syariah apa bahasa. Dan itu banyak. Ya. Yeah. Mendoakan keburukan pada orang zalim boleh. Zalim seperti apa yang boleh kita doakan buruk? Tidak dibatasi kezaliman apapun. Kita lagi jalan dipukul kan zalim, ya. Yeah kita lagi naik motor pelan-pelan, diserempet, dijorogin misalnya. Ya, kita jatuh, kan dia jelas zolim. Kita doakan buruk, ya Allah balaslah ya Allah. Ya, terserah Allah mau balas apa, ini lebih baik. Ya, nggak usah kita ngatur Allah. Ya Allah mudah-mudahan dia ketemu lubang, terus dia cungkel, ya, terus berdarah-darah, gini nggak usah. Ya, terserah Allah balasnya bentuk apa. Ya, kita serahkan kepada Allah. Ini boleh. Itu dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dilakukan oleh tadi Nabi Muhammad SAW, Imam Nawawi, Ibn Abbas, banyak ulama-ulama yang mendoakan buruk kepada orang zalim atau orang yang menolak kebenaran, menolak Al-Qur'an dan sunnah. Ilmiah maksudnya dunia. Kalau dunia kan nisbi ya, Dunia itu kan nisbi, memang sifat dunia itu begitu. Uh, uh, ahli ini berbicara, dibantah oleh ahli ini, ya tinggal nanti tunggu saja. Yang benar yang mana kelihatan. Ya. Dokter ini berselisih dengan dokter A, dok berselisih dengan dokter B, nanti ketahuan yang benar yang mana ketahuan. Ya, nanti nanti kan ketahuan, ya. Nanti ketahuan, ya menurut dokter A uh, begini, dokter B nanti insya Allah pasti ketahuan. Ya, tapi kalau ulama berselisih tentang hal yang gaib nggak akan tahu ketahuan dari mana. Ya, tahu dari mana? Perselisihan antara uh, eh, Syahalbani dengan Syekh Utsaimin turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, benar yang mana kita tunggu, ya nggak ketemu-ketemu. Ya. Mana harus merujuk kepada dalil gitu. Tapi kalau dokter A, dokter B berselisih, tinggal tunggu aja. Oh, kalau mau operasi pasien yang ini caranya begini, kata dokter B enggak caranya begini, ya silahkan saja. Nanti ketahuan sendiri. Kan berkembang dan bisa terbukti kan? Tapi kebenaran akhirat tidak bisa dibuktikan di sini. Ya, antum berbuat salah sesalah-salahnya, enggak ada bukti kalau antum salah secara apa? Eh, kehidupan. Ya, kalau nggak percaya, kalau antum berani, sholat subuh tiga rakaat coba. Ya. Habis sholat subuh ngapain antum? Nggak apa-apa. Ya. Coba aja. Ya. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Nggak umum gatal-gatal gitu ya. Habis sholat subuh tiga rakaat, kemudian pusing-pusing. Nggak. Jangankan cuma sholat subuh tiga rakaat, uh, meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, siksa kubur nggak ada dan biasa-biasa saja. Segar bugar. Ya. orang orang sama dia biasa-biasa saja kebenaran akhirat, kebenaran agama tidak bisa dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi dengan dalil kalau Allah wa qala Rasul. Hmm. Maka Nabi katakan kalian tidak akan sesat selagi kalian berpegang kepada yang dua itu. Ya, satu-satunya jalan untuk tidak sesat berpegang kepada yang dua itu. Mungkinkah takdir mengenai surga neraka yang kita telah tentukan bisa berubah? Kan jadi cemas ada yang misal udah ditakdirkan neraka tapi beramal baik di dunia, mohon penjelasannya. Yang jelas kita tidak tahu. Yang jelas kita tidak tahu. Allah lewat Rasulnya menerangkan kalau mau masuk surga jalannya ini ini ini. Kalau mau masuk neraka jalannya ini ini. Kan jelas. Tidak ada satupun jalan menuju surga kecuali sudah diterangkan oleh Nabi. Tidak ada satupun jalan menuju neraka kecuali sudah diterangkan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ha, tinggal kita mau pilih yang mana. Itu saja. Adapun nama kita sudah tercatat di surga atau neraka, nggak usah dibahas. Ya. Kira-kira saya surga apa neraka ya? Kira-kira ya. Enggak usah dibahas lah. Ya, enggak bakalan ada jawaban, enggak bakalan ada bocoran. Ya, udah diem saja. Yang penting kita menempuh jalan menuju surga, jauhi jalan menuju neraka. Walaupun sudah ditentukan wajib kita yakin. Ya. Ya seperti uh, minuman di gelas ini, apakah akan masuk ke perut saya atau tidak? Sudah ditakdirkan apa belum? Tentu sudah. Kan nggak ada yang keluar dari takdir. Ya, saya yakin ini uh, air di gelas ini akan masuk ke perut saya sudah ditulis oleh Allah. Gitu. Berhubung sudah ditulis takdirkan pasti masuk, udah diminta juga masuk sendiri. Oh gitu. Ya, tentu gila saya. Ya. Nah, saya angkat gelas itu, saya minum, saya tenggak, saya telan. Padahal itu hal yang sepele kan. Apalagi surga neraka. Hal yang jauh lebih besar, jutaan kali lipat dari sekedar air masuk ke perut saya. Yang itu saja pakai usaha, apalagi surga. Iya. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi ketika Umar bertanya yang mirip dengan pertanyaan tadi, "I'malu, i'malu fakullukum muyassarun." Beramalah, beramalah, berusahalah, berusahalah, setiap kalian dimudahkan. Udah berusaha saja. Nggak usah mikir hasil, Ya. Apa kata Umar setelah Nabi bersabda seperti ini? Kami belum pernah semangat dalam uh, berusaha meraih surga kecuali setelah mendengar sabda Nabi itu. Setelah mendengar sabda Nabi, ikmalu ikmalu, kami sangat semangat sekali untuk meraih surga. Semangat. Ya. Tidak usah memikirkan catatan tadi. Bila ada jin yang mengganggu satu rumah, biasanya tujuannya apa? Ya nggak tahu, tanyakan jinnya ya. ya manusia aja nggak tahu, gimana jin? Ya, ada manusia muter-muterin rumah kita, ketok-ketok rumah kita. Tujuannya apa kan kita nggak tahu sebelum nanya kan? Setelah nanya baru dijawab ini itu. Apalagi jin, mau nanya juga nggak kejawab. Ya. Oh, mau apa sih jin? Insya Allah nggak ada jawaban. Emang eh, kelakuan jin seperti itu. Ya, oh mohon Bacakan saja Al-Baqarah dan itu cukup. Ya, tidak perlu ini itu apa yang disabdakan oleh Nabi cukup. Bacakan Al-Baqarah sampai selesai masih ada jinnya ulang lagi. Selesai masih ada ulang lagi insya Allah taala uh, pasti dia tidak akan betah lama-lama. Ya. Jangan kita berhenti. Bagaimana jika kita membaca sirah nabawi atau kisah para sahabat rasanya kepingin perang? Bolehkah bolehkah kita berdoa minta perang? Kan ada dalilnya. ada dalil tentang ini apa? Ha? Iya, malam yagzu, walam wa yataghanna nafsahu bil ghazwi. Barang siapa yang tidak yang belum pernah berperang dan dia tidak ada keinginan sama sekali untuk berperang. Kemudian dia mati, maka iya dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Famata fi syu'batin minan nifaq. Maka tidak tercela. Gitu. Tentu mati syahid seluruh dosa kita diampuni. Kita pernah berzina, misalnya pernah minum khamar, pernah berjudi, pernah sekian tahun ninggalin sholat, kayak apa dosanya? Begitu mati syahid, hapus semua. Siapa yang nggak pingin? Ya, yeah. pengen semua orang pengen. Tapi jangan mentang-mentang pengen, terus cari gara-gara, ya. Bikin angkatan perang sendiri, caci maki Amerika ini itu. Bukan begitu caranya. Kapan pemimpin kita memerintahkan kita berperang? Baru. Ya, tidak ada jihad, tidak ada perang kecuali dengan pemimpin. Pemimpin kita presiden kita. Presiden kita muslim. Ya, dari dulu yang pertama Soekarno, Soeharto sampai hari ini muslim semua nggak ada yang kafir. Kalau beliau menyuruh kita, ya, rebut kembali Timur Timur, ah baru ya datangi Papua Nugini baru ini jihad ya serang Singapura ya kalau berani ya ya kalau nggak diperintah ya sudah ada seseorang yang menyuruh untuk menyelidiki tentang keislaman seseorang. Apakah orang yang menuduh ini tergolong dari sifat sombong atau tergolong takfiri. Iya, nggak perlu. Ketika seseorang datang ke masjid, ikut sholat, wajib kita pastikan bahwa dia muslim. Secara zahir, dalam hati bukan urusan kita. Dalam, hari, dalam hati dia meyakini Tuhan ada tiga dan seterusnya bukan urusan kita. Urusan kita, dia datang ke masjid, dia sholat berjamaah, dia uh, menyebarkan salam, dia menjawab salam kita selesai. Ya, tidak perlu seperti itu. Kecuali membahayakan. Dia membahayakan, ya, uh, menipu, uh, menteror kaum muslimin. Nah, ini dalam masalah dunia saja perlu diselidiki. Ya. Kalau tidak membahayakan, nggak masalah. Apakah benar Ibnu Abbas mendapat doa dari Nabi agar memiliki ilmu takwil? Bagaimana bagaimana menjawab syubhat orang-orang tasawuf tentang takwil? Jadi begini, takwil itu ada dua. Takwil itu ada dua, hak dan batil. Takwil itu ada dua, hak dan batil. Ya. Kalau dikatakan bahwa takwil itu pasti batil, bagaimana dengan ucapan Nabi Yusuf? ketika ayah ibunya berikut sebelas saudaranya sujud kepada beliau. Setelah beliau jadi pejabat besar di Mesir. Mereka belum tahu kalau itu Nabi Yusuf anaknya, saudaranya. Ya, apa uh, kata Nabi Yusuf setelah eh, beliau memberitahu bahwa aku ini Yusuf, aku anakmu wahai ayah, aku saudaramu dan seterusnya. Hada ta'wilu ru'yaya min qabal. Wahai ayah, ini takwil dari mimpiku dulu. Berarti takwil yang hak. Ya. Kemudian di awal-awal surah Ali Imran, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Berarti kan takwil yang hak. Gitu. Apa takwil yang hak itu? Tafsir. Takwil yang hak itu tafsir. Ini takwil mimpiku dulu, ya ayah. Maksudnya tafsiran dari mimpiku dulu. Dulu mimpi apa Nabi Yusuf? Iya, ada sebelas bintang, berikut bulan dan matahari, sujud kepada beliau. Ah, ini nih tafsirnya. Tafsir mimpi atau orang bilang takbir mimpi ini. Artinya, sebelas bintang itu sebelas saudaranya, matahari dan bulan itu ayah ibunya. Takwil apa? Tafsir. Ini yang hak. Yang kedua, arti sebenarnya wama ya'lami wama ya'lamu ta'wilahu illallah tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah artinya tidak ada yang memahami hakikat sebenarnya kecuali Allah seperti alif lam mim alif lam ra hanya Allah yang mengetahui bagaimana uh, hakikat sebenarnya dari itu semua ya yeah. ah yang ketiga yang batil yang ketiga ini takwil yang batil. Apa? Tangan difahami dengan kekuasaan. Wajah Allah itu ridho Allah. Ya. E, tangan kanan Allah itu rahmat Allah. Nah, ini takwil yang batil. Jadi sekali lagi, takwil bisa hak, bisa batil.